بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi SAW berkata yang terkait dengan masalah keutamaan tabkir keutamaan berawal-awal datang ke masjid untuk sholat Jumat. Ini inti dari pembahasan hari ini adalah tentang masalah fadilah atau tabkir. Keutamaan berbagi bagi untuk sholat Jumat. Atau berawal-awal untuk sholat Jumat. Qala man iktasala yawmal jum'ati thumma raha fi sa'atil ula. Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Di sini Hanifillah rahiman rahimakumullah disebutkan bahwasanya fadilah yang ada yang didapat yang berangkat di saat yang pertama seperti kurban onta yang kedua seperti kurban sapi dan seterusnya jadi mutaratab akan didapat ketika dia berangkat Jumatnya mandi dulu karena disebutkan dengan manik tasala dua barang siapa yang mandi mandi Jumat kemudian dia berangkat di saat yang pertama keutamaan di sini digandingkan atau apa disebutkan terkait dengan dua amalan mandi dan berangkat di saat yang pertama. Pada saat mandi Jumat kemudian dia berangkat di waktu yang pertama maka seakan-akan dia kurban dengan badanah enakah unta jamal kalau wa man raha bis sama atafnya ke tadi barang siapa yang mandi kemudian dia berangkat dia waktu yang kedua fakaan nama qarraba bakaratan seakan-akan dia kurban dengan baqarah wa man raha bi sa'ati salisah barang siapa yang berangkat di kali yang ketiga fakaan nama qarraba kabshan akhran seakan-akan dia kurban dengan kambing yang bertanduk Waman man raha fi sa'ati barang siapa yang mandi kemudian berangkat di waktu yang keempat, maka nama qarraba jajatan. Dia seperti seakan-akan kurban dengan seekor ayam betina. Kalau man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang mendengar apa berangkat di kali yang ke atau waktu yang kelima, nama qarraba baydatan. Sudah sebutkan hadis ini terkait hanya masalah perbandingan mutlakus sadaqah. Ya seakan-akan dia bersadaqah ya dengan pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar seakan-akan dia berkurban bersadaqah dengan atau berkurban dengan onta berkorban dengan sapi, berkorban dengan kambing atau bersedekah dengan apa namanya ayam betina atau dengan seekor telur, dengan sebutir telur. Qala fa idza kharaja imam kalau imam keluar hadratil malaikatu yastami'una dzikr maka malaikat pun keluar menghadiri khutbah untuk kemudian dia mendengar zikir khutbahnya khatib. Sehingga kata para ulama kita mereka mereka yang datang setelah azan mereka mereka yang datang setelah azan laisalahu lahu ajrut taqaddum ajrut tabkir dia sudah tidak mendapat keutamaan fadilah pahala tabkir para malaikat mencatat yang datang di saat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika imam datang, mereka tidak mencatat lagi orang-orang yang datang. Sah salat Jumatnya, ya. Tapi dia tidak mendapatkan fadilah, tabkir, takadum. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Qala ada si Abdullah Basam rahimahullah dajajah dajajah bifatid dal wa kasriha bisa dajajah bisa dijajah yaqa'u 'ala lakari wal untha diperuntukkan untuk ayam yang jantan dan juga ayam betina Walaupun seringnya untuk yang betina, tapi sebetulnya bisa untuk yang zakar yang jantan, bisa untuk yang unta betina. Qala wal jam'u dujaj au dajadij. Jamannya dujaj au dajadij. Qala ucapan Rasul hadaratil malaikah bi fatil dhad wa kasriha bisa hadarat bisa hadirat bisa hadarat bisa hadirat bifatil wad wa kasihah lugatan bisa hadara bisa hadira qala wa qad jazama al-maziri bi syarh muslim telah menegaskan al-maziri dalam saya dalam salah saya muslim anna wadhifata haula'i bahwa tugas para malaikat ini memang kitabatu man hadara yaum jum'ah wadhifah tugas para malaikat ini ia adalah mencatat orang-orang yang hadir di hari Jumat. Sudah kita tahu di antara perkara iman bil malaikat adalah iman kepada malaikat yang kita tahu nama nama yang kita tidak tahu dan malaikat yang kita tahu tugas-tugasnya yang tidak kita tahu sebagai malaikat kita tahu diberitahu oleh Allah oleh Rasulnya Rasulullah, Rasulullah SAW tentang tugas-tugasnya ada yang menyampaikan wahyu, ada yang meniup kala, ada yang nah, bertanya di alam kubur. Nah, ada yang mencatat amal-amal dan ada yang di sini mencatat orang-orang yang hadir di hari Jumat. Qala badana tutlaqu 'ala naqati wal jamali wal baqari wal baqarati Badanah itu ditutlak dipakai digunakan kata ini untuk nakoh untuk unta betina. Wal jama atau juga untuk unta yang jantan. Wal bakor dan kadang juga badanah diartikan dimaksudnya adalah bakarah sapi. kalau walakinnaha fil ibil aglab tapi yang lebih galib pemakaiannya untuk ibil untuk lontak. Wahwal muradu minha bihadal hadis dan inilah dia maksud dengan kata al-badanah dalam hadis ini adalah al-ibil onta yang menunjukkan pahala yang terbesar. Nah, Qala Syabdullah al-Basam rahimahullahu ta'ala Al-ma'na al-ijmali يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan mandi dan keutamaan tabkir berangkat awal ke salat Jumat. Wa darajatil fadli bidzalik. Dan tentang derajat derajat keutamaan dalam masalah ini. Beda orang yang datang di saatul ula dengan saatul thaniyah. Beda antara yang datang di saatul thaniyah dengan yang di saatul thalithah. Juga demikian kata para ulama kita, hatta orang-orang yang datang di saatul ula juga berbeda-beda tingkatannya. Masing-masing berbeda-beda. Qala fadzakara anna man iktasala jumat jum'ah. Rasulullah menyebutkan bahwa barang siapa yang mandi di hari Jumat Qabla dhihab ila shalah sebelum berangkat ke sholat, Dia mandi dulu di rumahnya. Jadi dia mandi dulu sebelum berangkat ke salat Jumat. Tsumma dhahaba ilaiha. Kemudian setelah mandi dia berangkat. Setelah mandi kemudian dia berangkat. Di ula dan dia dapatkan dirinya datang di saatil ula. Tadi yang kemarin kita sebutkan sebagian para ulama untuk mengetahui saatul ula, satu saniyah itu adalah dengan membagi. Membagi rata antara waktu sejak terbit matahari sampai luhur. Dibagi lima. Nah, pada siapa yang mandi, kemudian dia berangkat dan berangkat tidak mendapati di masjid di saatul ula, falahu ajru man qarraba badanatan wa tuqubbilat minhu wa minhu maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang yang kurban dengan badana dengan onta wa tuqubbilat minhu dan diterima kurbannya seperti seorang yang kurban dengan onta dan diterima kurbannya Qala wa man raha ba'dahu dan barang siapa yang datang setelahnya. Bisaat tsaniyah di kali kedua atau di saat waktu yang kedua setelah mandi dia berangkat ternyata sampai masjid di waktu yang kedua Pakaan nama ahda bakorotan maka seakan-akan dia berkurban dengan bakarah mendapatkan pahala seperti seorang yang kurban dengan sapi Qala wa man dan barang siapa yang raha ini haba berangkat fi sa'ati tsalitsah di waktu yang ketiga. Fakannama qarraba kabshan wa qarnain. Ya, maka seakan-akan dia kurban dengan kambing jantan yang memiliki dua tanduk. Qala wa ghaliban dan seringnya Galiban seringnya yakunu afdalal akhyash eh, apun akbash wa atau ahsanaha ahsana afdal apa namanya atau ke afdalat dan seringnya kambing yang bertanduk dengan dua tanduk seperti ini adalah yang paling afdal kambing gibas kambing jantan yang paling afdal dan paling ahsan yang terbaik Qala wa man raha bis sa'ati rabi'ah. Pada siapa yang berangkat di kali atau di saat di saat di waktu yang keempat, maka annama qarraba dajajatan. Maka seakan-akan dia kurban dengan seekor ayam. Kalau man raha bis sa'atil khamisah, siapa yang berangkat di waktu yang kelima, nama karba baydatan seakan-akan dia kurban dengan seekor telur dengan sebutir telur qala fa ila kharajal al lil khutbah was dan kalau imam sudah keluar kalau imam sudah keluar datang ke masjid untuk khutbah dan salat Jumat in sorafatil malaikatul muwakkalun bi kitabatil qadimin ila samai dikri. Kalau sudah datang keluar imam, telah keluar ke masjid, iya, untuk khutbah dan salat, maka para malaikat pun pergi dari tempatnya. Pergi dari pintu-pintu masjid dari tempatnya. Para malaikat yang tugaskan untuk kitabah, untuk menulis al-qadimin, yang ditugaskan untuk menulis orang-orang yang datang, mereka pun pergi. Pergi dari tempatnya untuk bila sama dikir untuk mendengar dikir, mendengar khutbahnya imam. Qala faman ata ba'da insirafihim sehingga barang siapa yang datang setelah perginya malaikat dengarkan khutbah lam yuktab minal muqarribin dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala kurban tadi dia tidak mendapatkan pahala tabkir tidak mendapatkan pahala seperti orang-orang yang kurban tadi sah memang Jumat tapi fatahu al-fadail atau fadilah sah salat Jumatnya tapi dia kehilangan banyak keutamaan dia antara keutamaan tabkir ini khonifillah rahimun rahimakumullah syarah ijmali yang terkait sekali lagi terkait dengan masalah keutamaan tabkir dan mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Qala rahimahullahu taala ma yuhalu minal hadis. Atau sebelum saya lupa, tadi saya baca-baca ada minimal dua masalah penting yang perlu kita bacakan dari Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Masalah yang pertama tentunya terkait dengan masalah yang disebutkan oleh Malik rahimahullah taala masalah tabkir Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala Qauluhu ini ucapan sahib jadi mustaqni wa yubakkir ilaiha kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ay yusannu an yubakkira ila jum'ah dianjurkan seorang untuk berangkat awal ke salat Jumat. Kemudian beliau sebutkan hadis yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah atau Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam telah Ahkam hadis Abu Hurairah. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala Wahada ya dulu ala annal afdal tabkir. Kata beliau hadis ini hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya yang afdal itu adalah at-tabkir. Yang afdal itu adalah tabkir yakni berangkat awal ke salat Jumat. Qala walakin ba'da al-iktisali wat tanaddufi wat tatayyubi walabsi atau walubsi ahsani thiyab. Tapi kata Muhammad rahimahullah berangkat berbagai-bagi yang punya keutamaan ini berangkat berbagai-bagi yang memiliki keutamaan ini itu dilakukan setelah mandi setelah bersih-bersih badan ya setelah memakai wangian dan setelah dia memakai pakaian yang terbaik walub si'ah pada ahsan si'ah ini yang pertama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Basam keutamaan di sini terkait dengan masalah mandi dia pakai mandi dulu bersih-bersih dulu dan seterusnya kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Asyib bin Uthaymin rahimahullah ta'ala cenderung menguatkan pendapat sahib jalan mustaqni tentang masalah yang aula yang afdal seorang berangkat ke salat Jumat masyiyat jalan kaki ketiga sahib Jalil Mustaqni menyatakan di antara sunnah Jumat adalah masyian wa ilaiha masyian berangkat berpagi-pagi dalam keadaan berjalan kaki. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala wa daliluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala wa فبكر وابتكر ودنا من الإمام ومشى ولم يركب الشاهد ومشى ولم يركب dan dia berjalan tidak berkendaraan Berkata Ibnu rahimahullah taala Yang pertama kata beliau selain hadis tadi wali anna al-mashy akrab bila tawadu' minar rukub Selain beliau-beliau dengan hadis yang tadi, kemudian kedua kata beliau rahimahullah karena dengan berjalan kaki itu lebih mendekatkan dirinya kepada ketawaduan dibandingkan berkendaraan. Yang ketiga kata beliau rahimahullah wali annahu yurfa'u lahu bi kulli khatwatin darajah wa yuhattu anhu biha khati'ah. Dan juga karena kalau dia berjalan kaki ke masjid secara umum dan ini secara khusus sekarang saat Jumat, setiap langkahnya ia akan diangkat derajatnya satu derajat dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan. Fakana maka kata al-mashyu afdala minar berangkat ke sholat Jumat dengan berjalan kaki itu lebih afdal dengan daripada berkendaraan. Qala tapi ada ta'liq dari Syekh Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah walakin law kana manziluhu ba'idan tapi kalau rumahnya jauh rumahnya jauh atau kana dha'ifan atau marida atau dia lemah atau dia sakit wahtaja ila rukub sehingga butuh untuk berkendaraan faqanuhu jarfaqu binafsihi awla min an yasukka 'alaiha tentunya kalau rumahnya jauh atau dia lemah atau sakit sehingga butuh untuk berkendaraan. Kalau demikian keadaannya tentunya dia menyayangi dirinya. Dia menyayangi dirinya itu lebih diutamakan daripada memberat-beratkan kepada dirinya. al yang afdol itu adalah jalan kaki. Kecuali seperti ini yang disebutkan jauh, lemah atau sakit dan semisalnya. Ya rahiman rahimakum ini yang pertama. Jadi tabkir dan yang aula dengan jalan kaki. Itu tafsir dari Syekh Muhammad rahimahullah. Yang berikutnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah ad-dunu minal imam. Kata beliau, wahala ayatul minas sunnah. Ini juga termasuk sunnah. Yaitu, an yadnuwa minal imam para makmum itu mendekat ke imamnya ketika saat Jumat. Ya, menempati tempat yang terdepan. Menempati tempat yang terdekat dengan imam, bukan menjauh. Allah Subhanahu wa rahimahullah wa dalilu dalik dalilnya adalah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlaman nuha hendaknya yang mengiriku di belakangku adalah ulul ulul ahlaman nuha ya orang-orang yang cerdik pandai yang berilmu yang kedua kata beliau walamma ra'a kauman ta'akhkharu fil masjid an taqaddum ketika beliau melihat orang-orang jauh mundur ke belakang, tidak maju di masjid. Mereka tidak pada maju tapi ta'akharu ke belakang. Tidak maju. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullah." Terus menerus satu kaum mundur menjauh, mundur hingga Allah pun akhirkan mereka. Allah akhirkan mereka sebab perbuatan mereka tidak mau maju, maka Allah pun mundurkan mereka. Nah, selain yang sudah kita sebutkan, di antara sunnah yang mahjur adalah melihat imam memperhatikan imam dan menghadapkan wajah ke imam di sini adalah adunu ad mendekat dengan imam. Tanbih dari Sumusaimin rahimahullah kata beliau walai safiha adalah amali fakat Dan ini bukan terkait dengan masalah khutbah Jumat atau salat Jumat saja. Bal fi jami'il a'mal bahkan dalam seluruh amalan. Nah, sebelumnya beliau sebut, sebutkan juga takhur di sini terkait dengan masalah takhur tempat ya mundur tidak maju juga masuk padanya terakhir waktu yang mengakhir-akhirkan tidak bersegera tidak terburu-buru tidak bersegera untuk beramal Allah kata beliau rahimahullah ini bukan terkait dengan salat Jumat saja tidak terkait dengan khutbah Jumat atau soft di salat Jumat tapi ini dari semua amalan pijami ilamal ini ya, ini yang perlu kita ingat dari at-tabkir kemudian dengan jalan kaki lebih afdal mendekat dengan imam dan memperhatikan imam yang khutbah Allah alam bisawab Qala rahimahullah taala berkata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ma yu'khadhu minal hadis Ya, faidah atau hukum yang diambil dari hadis ini. Al-awwal yang pertama fihi fadlul ghusli yaumul jumu'ah. Di sini keutamaan mandi di hari Jumat. Wan yakuna qabla dhihabil shalah dan saya menunjukkan bahwa mandi itu dilakukan sebelum berangkat salat Jumat. Idza jaa apa jum'ata falyagtasil. Ketika mau berangkat salat Jumat, itu waktunya mandi. Qala Asani yang kedua wa fihi fadlu tabkir ilaiha min awwali sa'atin nahar di halaman di sini ada faidah keutamaan tabkir berangkat berpagi-pagi ke salat Jumat sejak awal hari. Dari Malik Malik dari kita nukil pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya dimulai sejak terbit matahari. Nah, Qala Kata beliau الثالث Al-Fadl madhkuru fi hadha Keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini Mutarattabun Mutarattabun Alal iktisadi wa tabkiri jami'an Itu ada Didapat Dengan seorang mengumpulkan dua amalan Mandi dan tabkir Kalau dia berangkat berpagi-pagi tapi tidak mandi, maka dia tidak mendapat janji hadis ini. Janji yang disebutkan dalam hadis ini adalah terkait dengan dua amalan yang terkumpul itu mandi dulu baru kemudian berangkat ke sholat Jumat. Qalar asali arabi yang keempat. Anna tartib sawabi alal maji'i ilaiha. Bahwasanya urutan pahala tabkir itu sesuai dengan datangnya kedatangan seseorang ke sholat Jumat. Seorang yang datang di saatul ula tentunya dia lebih afdal dari sisi tabkir dibandingkan yang lainnya. Demikian juga orang-orang yang datang semuanya di saatul ula mereka pun berbeda-beda. Ya. Salah seorang mereka yang lebih pertama tentunya lebih afdal daripada yang datang terakhir di saatul ula. Kita misalkan tadi misalnya, kalau oh, kita bagi misalnya, misal aja terbit matahari jam 7 biar gampang hitungnya. Terbit matahari jam 7. Kemudian duhur jam apa namanya? Jam 12 misalnya, biar gampang. Berarti berapa jam? Nah, 5 jam. Berarti dari jam 7 sampai jam 8 ini satu ula. Oh jam 8 sampai 9 satu salahnya misalnya. Ternyata dari jam 7 sampai jam 8 ini banyak yang datang, 20 orang. Tentunya yang 20 orang ini dia dapat pahala tabkir lebih afdal daripada orang-orang yang datang setelahnya. Dan dari 20 orang pun beda-beda. Dari 20 orang ini tentunya orang yang pertama datang lebih afdal daripada orang yang ke-10. Ini maksudnya. Ya, tartibu sawab, urutan pahala adal maji ilaiha tergantung sesuai dengan kedatangannya. Qala Al-khamis anna badanata afdalu min al-baqarati fil haji. Bahwasanya onta itu lebih afdal daripada sapi ketika kurban. Wakadhalika al-baqaratu afdalu min syah. Demikian juga sapi lebih afdal ketika dikurbankan dibandingkan kurban dengan kambing. Qala salis annal kabsal aqrana bahwasanya kambing yang bertanduk afdal min ghairihi min sa'il ghanam fil hadi wal udhiyah itu lebih afdal dibandingkan kambing-kambing yang lain dibandingkan ghanam dibandingkan seluruh kambing yang ada ya al kabsul akran kambing yang bertanduk afdal lebih afdal min ghairi daripada yang lainnya ya seluruh kambing-kambing yang ada ya ketika dalam haji wal udhiyah Hal ini yang terkait ketika seorang ihram haji wal udhiyah kurban. Dalam kurban dan dalam haji yang paling afdal adalah kambing yang bertanduk. Yang ketujuh, kata beliau, "Anna salakata maqbulatun wa in qallat." itu diterima walaupun sedikit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kamu menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Walaupun sedikit jangan kamu anggap remeh, lakukan. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Hindarilah neraka. Hindarilah neraka walaupun kalian bersedekah dengan sepotong kurma. Dengan sepotong kurma sedikit sedekah diterima. Qala li'annahu ja'ala ihda al-baydah mikyasan fi thawab. Karena di sini beliau Rasulullah SAW menjadikan kurban dengan telur itu sebagai ukuran pahala. Puasanya tetap walaupun seorang bersedekah dengan telur dia ada pahalanya. Ya, sehingga seorang yang salat Jumat datang di saat yang kelima dia dapat pahala seperti pahala seorang yang bersedekah dengan tedur. Nah, wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim.